Berikut untuk selanjutnya satu kajian ilmiah dari pembahasan tajwid eh, masih seputar eh, mukaddimah eh, tajwid yang disampaikan oleh Ustadz Kurnaidi Al-Sihafidahullah Ta'ala dari tema penjagaan Allah terhadap Al-Quran akan kami putarkan untuk antum selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Wa innahu lakitabun aziz sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna alladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. لا يأتيه الباطل min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid <clears throat> yang artinya dalam surat Fussilat ayat 41 dan 42 Allah Jalla wa'ala berfirman sesungguhnya orang-orang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka dan mereka itu pasti akan celaka. <clears throat> dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. La yatihi al-ba'ilu min yadayhi wa la min khalfihi. Yang tidak datang kepadanya, yaitu kepada Al-Quran, kebatilan. Baik dari depan maupun dari belakangnya tanzil min hakimin hamid yang diturunkan dari Allah yang bijaksana dan lagi maha terpuji para pendengar yang Allah muliakan Al-Quran kita <clears throat> kitab suci yang kita cintai ini kitab suci kitab suci yang sangat mulia yang sangat agung yang sangat tinggi bahwasanya Allah menjaga kitab suci ini <clears throat> dalam semua sisi dan dalam semua keadaan. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. <clears throat> Al-Quran ini kitab suci kita, kitab yang sangat mulia, yang tidak ada yang bisa menandingi kitab yang mulia ini. Dan kitab ini memiliki ketinggian dan keistimewaan yang sangat besar. Selain kitab ini dijaga oleh Allah Jalla wa'ala, Kitab ini pula memiliki keistimewaan bahwasanya tidak ada yang sanggup membuat yang semisal dengan Al-Quran yang mulia. Dalam malam ini, para pendengar Allah muliakan, sengaja saya bahas materi ini dalam rangka menyumbangkan pengetahuan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin dan khususnya saya lebih yakin dan sadar bahwa kita memiliki kitab suci yang sangat tinggi yaitu Al-Qur'an yang wajib kita cintai dan yakini kebenarannya bahwasanya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak dulu sejak diturunkannya Al-Qur'an tidak ada sanggup atau tidak ada yang sanggup untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'anul Al Karim. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa <clears throat> Allah sendirilah yang membuktikan hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menantang mereka orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim dengan tiga tahapan. Pertama, Allah tantang mereka untuk mendatangkan satu Quran penuh kalau mereka tidak percaya dengan Al-Quran yang mulia ini. Kemudian <clears throat> Setelah itu Allah turunkan tantangan tantangannya menjadi 10 surat saja. Kemudian Allah turunkan tantangannya tantangannya menjadi satu surat. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat At-Tur, "Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu sadiqin." Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu sadiqin hendaknya mereka orang-orang kafir mendatangkan hadis perkataan yang semisal dengan Al-Qur'an in kanu sadiqin apabila dakwahan atau dakwahan mereka itu benar atau apabila mereka adalah orang yang benar karena sebelumnya mereka berkata am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun eh, karena Allah berfirman tentang mereka mereka menuduh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengada-ada Al-Quran. Dan mereka tidak beriman. Maka Allah katakan, فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا الصَّادِقِينَ Kemudian Allah turunkan tantangannya menjadi 10 surat yang ada dalam surat eh, surat Hud ayat 13. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Am yakuluna قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Bahkan mereka berkata bahwa Muhammad itu mengada-ada, iftira. Mereka menuduh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam membuat-buat Al-Quran. Kalimat iftira adalah maknanya membuat-buat. Mereka menuduh Nabi kita yang mulia seperti itu. Maka Allah merintahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk membantah mereka. Kul katakan wahai Muhammad kepada mereka. Fa'tu bi'ashri suwarin mithlih. Maka datangkanlah sepuluh surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Muftar yang kalian buat-buat apabila kalian menuduh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam membuat-buat Al-Quran. Kalian tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada Al-Quran. Kalian tuduh bahwa Al-Quran bukan dari sisi Allah Jalla wa'ala. Maka silakan datangkan oleh kalian sepuluh surat saja. Yang kalian buat-buat pula. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadikin. Dan serulah, panggillah Siapa saja yang kalian sanggup untuk membantu kalian tetapi selain Allah Jalla wa ala in kuntum apabila kalian benar mereka pun ajizu mereka lemah Allah turunkan tantangannya para pendengar Allah menjadikan menjadi satu surat Allah Jalla wa ala berfirman dalam surat Yunus ayat 36 am yaquluna iftarah qul fa'tu بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم mereka berkata bahwa Muhammad mengada-ada. Ini tuduhan yang sangat keji yang mereka tuduhkan kepada Nabi kita yang kita cintai yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan bahwa Muhammad mengada-ada Al-Quran. Mereka katakan Al-Quran ini bukan dari sisi Allah Jalla wa'ala tetapi mereka katakan bahwa ini adalah buatannya Muhammad. Maka Allah Jalla maka bahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk berkata kepada mereka, Kul katakan wahai Muhammad kepada mereka, Fa'tu bi suratin mislih. Datangkanlah oleh, karya, oleh kalian satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u man istata'tum min dunillah. Dan panggillah siapa saja orang yang kalian sanggup untuk membantu kalian selain Allah. In kuntum sadikin. Apabila kalian benar. Persis seperti ini dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 Allah Jalla wa Ala berfirman Wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Para pendengar yang Allah muliakan, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina" dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Allah katakan para pendengar Allah ya kan, "Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu." Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti tidak dapat membuatnya, fa'illam taf'alu wa taf'alu tidak akan pernah kalian bisa membuatnya. Fattakun allati wakuduhan hijarah. Maka takutlah terhadap api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Para pendengar yang Allah muliakan, inilah Al-Quran dan tantangan Allah tetap terbuka sampai hari ini. وَمَزَاهُ tahaddi bab tahaddi maftuhan ila al-yawm. Pintu tantangan Allah Jalla wa ala bagi siapa saja yang tidak percaya dengan Al-Qur'an masih terbuka. Dan sampai hari ini tidak ada yang sanggup untuk membuat yang seperti dengan Al-Qur'an walaupun satu surat saja. Ini menunjukkan bahwa hak dan betul-betul hak Al-Quran Jalla wa'ala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 88, "Qul la in ijtama'al insu wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira." Ya artinya, Kul katakan wahai Muhammad kepada mereka, lain ijtama'atil insu wal jin. Apabila bangsa manusia dan jin berkumpul ala lihat Al-Quran untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran la ya'tuna bimithlihi niscaya mereka tidak ada atau mereka tidak akan sanggup mendatangkannya mereka tidak akan sanggup membuatnya walau kana ba'duhum li ba'din zahira ay mu'ina walaupun sebagian dari mereka dengan sebagiannya saling tolong menolong walaupun bangsa jin dan manusia saling tolong menolong bahu membahu untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an abadan selama-lamanya mereka tidak akan sanggup untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an maka para pendengar yang Allah muliakan kita semakin yakin dan sadar setelah membaca ayat-ayat yang ayat-ayat yang mulia ini bahwa Al-Qur'an adalah hak min indillahi jalla wa ala. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Al-Qur'an jalla wa ala adalah hak dan betul-betul dari sisi Allah jalla wa ala. Dan ini merupakan salah satu mukjizat di antara mukjizat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al Bukhari di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata beliau ma anbiya nabiyyun illa u'tiya min al ayati ma mithluhu umin aw amana alaihi al bashar wa innahu kana alladhi utitu wahdan awhab la ilayya fa'arju anni aktsaruhum tab'an yaum al qiyamah para pendengar Allah muliakan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, tidaklah ada dari nabi-nabi melainkan dia diberi al-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat yang dengannya maka manusia beriman, yang di atasnya manusia beriman. Seperti kita tahu para pendengar Allah, dia ya kan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang saat itu manusia kandrung dengan ilmu sihir. Dan para tukang sihir adalah orang-orang terdekat dengan Fir'aun. Orang-orang terdekat dengan raja dan orang-orang yang dipandang pada masyarakat saat itu adalah para tukang sihir. Tetapi Allah hancurkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan bahkan yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah mereka tukang sihir dan mereka mengakui bahwa ini bukan sihir. Ini adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam Allah berikan mukjizat. Yang saya itu manusia gandrung dengan hal yang sesuai dengan mukjizat tersebut. Dan pada zaman Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam tatkala manusia berbangga-bangga dengan syair, berbangga-bangga dengan kosidah-kosidah yang mereka ucapkan dan mereka lombakan setiap tahunnya di pasar Ukaz waktu itu dan kosidah yang terbaik dan terbagus kemudian dipilih sampai ada yang terkenal dengan sab'u mu'allaqat yang ditulis dengan tinta emas dan ditempel di Ka'bah setelah turunnya Al-Quran maka runtuhlah mereka itu semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul dari sisi Allah Jalla wa'ala Nabi Muhammad SAW bersabda وإنما كان الذي أوتيته wahyan auhahullahu ilayya. Sesungguhnya <clears throat> aku diberi wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Dan aku berharap bahwa pengikutku pada hari kiamat nanti paling banyak. Para pendengar demikian pembahasan yang sesungguhnya yang akan kita bahas pada malam ini sebagaimana disebut oleh al kita adalah tentang penjagaan Allah Jalla wa'ala terhadap Al-Quran yang mulia. Dan tadi mukaddimah tadi merupakan penjelasan keistimewaan Al-Quran yang mulia. Dan sekarang pun kita akan mengetahui tentang bagaimana Allah Jalla wa'ala menjaga Al-Quran ini fi jami'i jawanibih wa fi jami'i ahwalih atau bi jami'i jawanibih wa fi jami'i ahwalih dengan berbagai sisi dan dalam semua keadaan. Para pendengar yang Allah muliakan, ada lima marhalah, lima tahapan. Allah Jalla wa'ala menjaga Al-Quran yang mulia. Marhalah yang pertama, tahapan yang pertama adalah Hifdullah Al-Qur'ana fil lawhil mahfuz penjagaan Allah terhadap Al-Quran di lauh mahfuz. Di lauh mahfuz. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Buruj ayat 22 Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Dalam surat Al-Buruj ayat 22. Jadi Allah katakan dalam ayat yang mulia ini bahwa Al-Quran yang didustakan oleh mereka oleh orang-orang kafir adalah Al-Quranun Majid. Al-Quran yang mulia. Majid Allah katakan mulia. Filam mahfuz yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Yang tersimpan dalam lauh mahfuz. <clears throat> Al-marhalatu tsaniyah, tahapan yang kedua. Allah Jalla wa ala menjaga Al-Qur'an ini fi tariqi nuzulihi ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menjaga Al-Qur'an ini tatkala diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijalah waktu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. <clears throat> Dan bagaimana penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Al-Quran? Ini membuat kita takjub hadir uh, para pendengar Allah muliakan. Bisa kita lihat surat Jin ayat ke-26 dan 27. Buka surat Al-Jin ayat 26 dan 27. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada." Kita perhatikan ayat yang mulia ini Allah Jalla wa'ala berfirman, Alimul ghaib, dia Allah yang mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Illa melainkan kecuali man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada kecuali kepada rasul yang diridoinya maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga yaitu dari malaikat di muka dan di belakangnya. Para pendengar yang Allah muliakan, di dalam tafsir Mukasir dijelaskan <clears throat> tentang makna atau penjelasan penjagaan Allah dalam ayat yang dia ini tatkala turun tatkala di jalan turun kepada Nabi yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW dikatakan yang zilu Jibril Al-Quran wa ma'ahu malakutun yahrusuna ma nazala bihi ويحيطون من بين يدي الرسول ومن خلفه رصدا كما ورد ذلك عن سعيد بن الجبير والضحاك وغيرهما Jibril membawa Al-Quran tentunya atas perintah dari Rabbus Samawati wal Ar. Perintah dari Allah, Rabbnya langit dan bumi, Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta ini, Allah perintahkan kepada Jibril untuk membawa agar diwahyukan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan dikatakan wa bersama malaikat Jibril adalah banyak malaikat yang menjaga apa yang dibawa Jibril min yadai ar-rasul wa min khalfihi Dan malaikat-malaikat tersebut mengitari, mengelilingi, menyeliputi atau menjaga Rasul dari depan dari depan Rasul dan dari belakang Rasul. Sebagaimana hal tersebut, asar tersebut datang dari Said bin Jubair dan Abdullah. Para pendengar yang Allah menyatakan dalam surat Jin Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam ayat yang ke-8 bagaimana sesungguhnya jin mencoba untuk mengetahui rahasia langit. Allah Jalla wa ala menghabarkan tentang mereka wa anna lamasna as fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Artinya dan sesungguhnya kami telah mencoba Pak, mereka para jin dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan penuh dengan panah-panah api. Ini Allah habarkan tentang jin yang ingin mencuri berita-berita langit. Dan tatkala diturunkan Al-Quran, Allah jaga dengan para malaikat. Allah lempar dengan panah-panah langit, syuhuba, untuk membakar setiap jin yang mencoba mencuri berita langit. Allah Jalla wa'ala berfirman juga dalam ayat selanjutnya tentang jin, وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن فمن يستمع الآن yajid lahu shihaban Kata jin, tentunya Allah habarkan dalam Al-Quran ini, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, kata mereka, yaitu waktu sudah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, barang siapa yang mencoba Mengingatkan seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai, yang siap membakarnya. Lihatlah para pendengar Allah ya kan, begitu hebat <clears throat> penjagaan Allah Subhanahu wa taala tatkala Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala Rabbus samawati Rabbu Jalla wa Ala tatkala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam di jalan yang dibawa malaikat Jibril malaikat yang paling mulia dijaga ketat oleh malaikat-malaikat yang lain agar tidak dicuri oleh jin. Dan terjaga Al-Quran ini. Para pendengar yang Allah kan, Inilah al-marhalah as Tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an yang mulia adalah hifdzullah taala Al-Qur'an qalbin صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجمعه في صدره الشريف Allah menjaga Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dan mengumpulkannya di dadahnya yang mulia Alaihi Salatu Wasallam. Bisa para pendengar lihat di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-16 sampai 19. <clears throat> Kita buka surat Al-Qiyamah ayat 16 dan 19. Allah Jalla wa ala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه yang artinya Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Fa'idha qara'nahu Al-Qur'an. Apabila kamu telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Summa inna alaina bayanah Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Di dalam hadis yang suhi riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bagaimana Ibnu Abbas menjelaskan tatkala turun wahyu kepada beliau Rasulullah saw ingin cepat-cepat menggerakkan kedua menggerakkan bibirnya menggerakkan lisannya dan kedua bibirnya dan hal itu sangat berat dirasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin cepat untuk menguasainya. Dan Allah katakan la tuharrik bihi lisanaka inna alaina jam'ahu wa qur'an. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan buatmu pandai membacanya. Ini dalil bahwa Al-Qur'an yang mulia terjaga di dada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini juga dikuatkan dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala membantah orang-orang kafir <clears throat> Allah katakan وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا Allah katakan dan berkatalah orang-orang kafir mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Kalau katakan kaza, kaza, demikianlah. Supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil. Asyahid min hadhi al-ayat al-karimah al ikhwa punya mesti menjaga tiga hal. Hal yang pertama, adalah <clears throat> menjaga huruf-hurufnya. Hifzu hurufihi wa kalimatihi kamilatan binususiha al-munazzala ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah menjaga huruf Al-Quran dan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran secara kamilatan, secara sempurna dengan nafsu yang sesuai turun kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan dinukil dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, disampaikan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dari para sahabatnya dengan cara mutawatir sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan ini adalah salah satu mukjizat di antara mukjizat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Para pendengar Allah menyiakan Al-Quran dijaga oleh Allah Jalla wa'ala huruf-hurufnya dan kalimat-kalimatnya. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihafal oleh anak-anak kecil di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren, baik laki-laki ataupun wanita, sungguh merupakan pemandangan yang sangat indah dan sungguh pemandangan yang mesti kita jaga bahwa Al-Quran sesuai dengan janji Allah Jalla wa'ala terjaga sampai hari kiamat inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun Al-Quran terjaga dibaca oleh para imam di depan kaum muslimin tatkala sedang sholat mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan terjaga dengan penjagaan yang luar biasa. Di ujung dunia sebelah barat sama persis sebagaimana orang yang berada di ujung dunia sebelah timur. Tidak ada perbedaannya. Dibaca juga oleh mereka-mereka yang sudah tua dan terjaga Al-Quran ini. al baji dalam kitabnya Fusulul Ahkam rahimahullah taala beliau berkata كتابنا al-mahfuz yahfazuhu al-ghayr wal kabir لا يمكن لأحد الزيادة فيه ولا النقصان والذي يقع به من في أبعد المشرك هو الذي يقع به من في أبعد المغرب دون زيادة حرف ولا مصدر ولا اختلاف في حركة ولا مقتضى wala nuqtah. Kata beliau, kitabuna. Kitab kami yang terjaga ini yang tadi sagir wal kabir dihafal oleh anak-anak kecil dan orang-orang tua. La demi ahadin asyadatu fihi wa nafsan. Tidak mungkin bagi seseorang siapapun dia untuk bisa menambah dan menguranginya. Orang yang membaca di ujung sebelah timur seperti orang membaca di ujung sebelah barat di dunia ini tanpa tambahan huruf satu huruf pun tanpa tambahan satu lafaz pun tanpa ada perbedaan huruf pun dan dalam masalah titik pun tidak ada perbedaan Allahu Akbar Subhanallah para pendengar Allah menyatakan menunjukkan tentang keistimewaan Al-Quran ini menunjukkan tentang Al-Quran betul-betul min indillah dan terjaga dan yang ini tidak dikenal dalam kitab-kitab sebelumnya di dalam kitab kutub Samawiyah. salah menahu, tidak ada bandingan Penjagaan bagaimana orang menjaga Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, muharrafun wa mubaddal. Ya, telah ternodai oleh tangan-tangan mereka yang kotor. Dirobak-robak oleh mereka. Diotak-atik. Dan dibuat tetapi Al-Quran, para pendengar Allah muliakan. Kita, nah, kitab suci kita, tidak para kami yang dahulu. Yang kemarin maksudnya. Dia berkata bala, ya. Makmun penasaran. Kenapa dulu Yahudi dan ditawari untuk masuk Islam tidak mau, sekarang masuk Islam. Makmun bertanya kepada dia, "Fama kana sababu islamik?" "Fama kana sababu islamik?" apa sebab keislaman Anda? Maka orang itu berkata, إن صمت من حضرتك فأحببت أن أمتهن هذه الأديان وأنت تراني حسن الخط فأمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني وأمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت ودخلتها البيعة فاشتريت مني وأمت إلى القرآن فأمنت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت ودخلتها الوراكين فتصفحوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها فعلمت أن هذا كتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامي قتال Dia berkata kepada Al-Ma'mun <clears throat> yang dulunya Yahudi ini, setelah saya pergi dari engkau, dari majelismu, dari hadapan Anda, saya senang sekali, saya ingin sekali untuk menguji agama-agama ini. Dan engkau lihat bahwa aku memiliki tulisan yang bagus. Dia memiliki kelebihan dalam khotnya. Hasan al-khot. Khotnya bagus, tulisannya bagus. <clears throat> Maka saya mulai mendatangi kitab Taurat. Saya ambil kitab Taurat. Kemudian saya ingin menjadi tiga kitab. Saya tulis tiga kitab Taurat dengan tulisan saya yang bagus ini. Dan dia katakan fazid fiha wa naqastu. Saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang di dalam tiga kitab ini dengan tulisan yang bagus ini. Kemudian wa tuhal kanisa ya saya masukkan ke kanisa. Ke tempat peribadatan mereka. Kanisa sini gereja artinya ya. <clears throat> Fasturiyat mini. Kemudian dibeli dariku. Saya masukkan, maka mereka langsung membelinya. Setelah itu saya mendatangi Injil dan saya tulis juga tiga kitab. Saya salin tiga kitab dengan tulisan saya yang bagus. Fazitu fiha wa naqastu. Saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang. Saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang masukkan beberapa kalimat, kemudian yang lain dikurangi, saya ambil tidak ditulis. Wa untuk suriyat mini. Saya pun masukkan ke BA mereka, ke tempat peribadatan mereka dan langsung dibeli habis dariku. Kemudian wa amatu ilal Quran. Saya mendatangi Al-Quran dan saya ambil Al-Quran salah <clears throat> thalatha nusakh. Saya pun lakukannya tiga kitab. Saya tulis ya, dengan tulisan saya tu fiha wa naqastu dan saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang. Kemudian apa kata dia? Wa hal warrakin. Saya masukkan kepada mereka kepada al-warrakin. Tahu antum warrakin? Warrakin ini adalah bisa juga bai'u, bai' al warak ada wat al-kitabah atau al-katib. Jadi atau sani' al warak Jadi bisa juga penjual buku-buku ya. Penjual alat tulis, ada wat al-kitabah atau juga pen, pembuat eh, apa namanya? Eh, kertas ya. Al-Qur'an yang di sini kebatilan ya. Dari depan dan dari belakangnya betul-betul turunkan dari Allah yang hakim dan Hamid. Dan oleh karena itu, para pendengar yang Allah menyayangkan, apabila kita sudah mengetahui hal ini tentang Al-Quran kita yang mulia, Al-Quran yang memiliki sifat seperti ini, maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya bahwa kita memiliki perhatian yang lebih dengan Al-Quran yang mulia ini. Apabila kita mengetahui Al-Quran yang mulia seperti ini sifatnya, maka hendaknya rajin-rajinlah kita untuk membacanya, untuk membacanya dan membacanya. Dan apabila kita mengetahui sifat Al-Quran yang tinggi ini, yang Allah jaga, maka hendaknya kita semangat pulang untuk mentadaburinya, untuk mengetahui isi di dalam Al-Quran ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran untuk ditadaburi. Kita pun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turun kepada engkau wahai Muhammad penuh dengan keberkahan. Lihat dabbaru ayatihi agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Wal yatadhakkara ulul albab. Hendaknya kita semangat untuk mengetahui apa isi dari Al-Qur'an. Dan apabila kita mengetahui tentang Al-Quran memiliki sifat yang tinggi ini, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Untuk mengamalkan isi Al-Quran yang mulia. Dan kita menghalalkan apa yang Allah halalkan dan apa yang Rasulullah halalkan. Dan kita ikut mengharamkan apa yang Allah haramkan dan apa yang Rasulullah SAW haramkan. Jangan sebaliknya. Karena dalam mengamalkan Al-Quran adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jangan sebaliknya, artinya jangan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan atau mengharamkan apa yang eh, meng, meng, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Jadi inilah para pendengar yang Allah muliakan. Jadi tentang makna hifdzullah taala lil Qur'anil Karim mudah-mudahan bermanfaat ya dan uh, mudah-mudahan kita mendapatkan faidah dari pembahasan pada malam hari ini dan selebihnya saya serahkan kembali kepada ikhah kita apabila ada pertanyaan atau ada yang mencoba untuk membaca Al-Fatihah. Ya sih, eh, uh, kita persilakan. Wallahu alam biswab. Ya, demikian ya ikhwatul Islam, ya Allah wa iyyakum pendengar raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Kurnedi LC hafizahullah mengenai penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an yang merupakan tafsir dari ayat yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun yang mana Allah menjaga Al-Quran ini dari eh, terbagi da dalam beberapa merhala. Dan sebelum kita lanjutkan, mungkin kita akan jeda dulu sejenak dan memberi kesempatan untuk Al Ustaz beristirahat sejenak. Jangan kemana-mana setelah jeda yang satu ini. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Roja, Radio Dakwah Alusunnah wal Jamaah. Ya pendengar Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada acara kita bersama narasumber kita Ustadz Kurniadi Ausi Hafizahullah yang membahas mengenai penjagaan al penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an. Dan tiba sampainya kita pada sesi bersoal jawab, silakan kami persilakan kepada para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami. Antum bisa menghubungi di line telepon di nomor 0218236543 atau Antum bisa menanyakan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 0819896543. Dan sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat atau mungkin kita angkat dari penelpon ya. Dan Ah, iya. Dan bagi para pendengar sekalian yang ingin baca Al-Fatihah, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya dengan siapa dan dari mana Pak? Pak Udin dari Tangerang. Bapak Udin di Tangerang, silakan Pak langsung ke pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz ini kalau selesai baca Quran itu baca apa kita gitu? itu ya. aja Pak. Ya barangkali itu aja. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya bagus sekali dari bapak kita yang dari Tangerang ya. Apa bacaan setelah kita membaca Al-Quranul Karim? Apakah ada bacaan khusus atau tidak? Para ulama menjawab hal ini tatkala mereka ditanya tentang uh, kalimat atau ucapan sodakallahul azim yang sering dibaca oleh saudara kita atau kita sendiri waktu kita belum memahaminya. Jadi setiap kali membaca setelah membaca Al-Qur'an kita baca sodakallahul azim. Baik. Apakah itu ada sunnahnya atau tidak? Tentunya hal ini telah dijawab oleh para ulama kita diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dan Syekh Muhammad Sulaiman Utsaimin dan juga di kitab Tasihud Doa Syekh Bakar Buzaid bahwa tidak ada bacaan khusus setelah membaca Al-Qur'an yang mulia. Ya. Dan melazimkan sadaqallahul azim itu merupakan hal yang baru dan tidak ada dasarnya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dan para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka sering dan gemar sekali membaca Al-Quran. Tidak lepas Al-Quran dari mereka. Ada yang hafal, ada yang e, menghatamkan e, tiga hari sekali. Ada yang menghatamkan sepekan sekali. Ada yang menghatamkan sebulan sekali. Tetapi tidak ada keterangan bahwa di antara mereka membaca setelah membaca Al-Quran bacaan-bacaan tertentu apakah itu sudah qallahul azim atau yang lainnya. Seperti dalam hadis tatkala Rasulullah SAW meminta kepada <clears throat> Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan kepada beliau ya, surat An-Nisa maka Ibnu Mas'ud berkata apakah uh, saya bacakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad wahai Rasul sedangkan Al-Quran ini turun kepada engkau Maka Rasulullah berkata, saya senang mendengar Al-Quran dibaca dari selainku. Kemudian dibacalah <clears throat> oleh Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa sampai ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ ala haula'i syahida yang artinya maka bagaimana apabila kami mendatangkan dari setiap umat dengan saksi dan wajib nabika kami mendatangkan engkau wahai Muhammad atas mereka sebagai saksi Allah bin Mas'ud tatkala membaca ayat ini beliau melihat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dan ternyata ainahu tadrifan. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kedua mata Rasulullah SAW menangis. Mengucurkan air mata. Kemudian Rasulullah SAW berkata hasbuk. Cukup. Dan tidak ada keterangan dalam hadis yang mulia ini. Rasulullah membaca sesuatu atau Abdullah bin Mas'ud membaca sesuatu. Ya. Jadi tidak ada keterangan kita membaca sesuatu setelah membaca Al-Quran. Ya. Inilah Bapak kita yang di apa di Tangerang ya, bahwa tidak ada bacaan tertentu setelah kita membaca Al-Quran yang mulia. Allahu a'lam biswab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Eh, nah. baik. Uh, selanjutnya masih di line di 0218236543 sudah ada Bapak Nana yang berada di Pondok Gede. Ya, silakan Bapak Nana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan Nana. Ah, Apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Iya. Ustaz, eh, ya. saya ada mau pertanyakan ini Ustaz. Ya. Eh, di dalam Al-Quran itu kan ada banyak dialog antara, eh, maksudnya eh, satu kisah gitu. Uh-huh. Katakanlah antara eh, Nabi Yusuf dengan seseorang begitu atau dengan raja. Uh. Atau antara Fir'aun dengan siapa Ya. Itu kan ada satu kata-kata sebelumnya gitu, ada dialog gitu Ustaz. Uh, uh, uh. Yang ingin saya tanyakan ini Ustaz, uh. dialog yang pada saat lahiriahnya itu antara seseorang dengan seseorang itu kemudian kan menjadi ayat Al-Qur'an. Iya. Nah, yang saya masih belum mengerti adalah waktu menjadi ayat Al-Qur'an itu uh apakah sesuai dengan dialog mereka itu gitu Ustaz gitu. Uh, uh, uh. Atau memang itu adalah teks dari Allah Subhanahu wa taala uh, uh. ke untuk ke, eh, apa di dalam al itu sendiri gitu. Iya. Yeah. Itu. Begitu Ustaz. Eh, mohon penjelasan Ustaz. Iya. Yeah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dialog yang terjadi antara para nabi atau dialog apapun itu adalah teks dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Nabi Ibrahim ya. Kita tahu bukan pakai bahasa Arab Allah jelaskan dengan bahasa Arab dalam Al-Quran ini. Ya, begitu juga eh, umat-umat uh, yang lain yang Allah jelaskan dengan dengan teks dari Allah Jalla wa'ala dengan bahasa Arab yang dalam Al-Quran ya. Wallahu a'lam biswab. setelah kita angkat dua penelpon dari uh, lain telepon, kita selanjutnya akan angkat pertanyaan dari pesan singkatnya. Cukup banyak. Yang pertama, dari Umur Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita membaca Al-Quran dalam kondisi tidak tertutup auratnya sambil memegang mushaf hmm. atau uh, eh, dengan arti memakai kaos celana kaos dan celana pendek? Iya. Eh, jawabnya secara singkat boleh. Kalau membacanya di, di rumah atau di kamar, tidak dilihat oleh yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam Selanjutnya dari Abu Hanifah di Cempaka Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bagaimana membantah tuduhan bahwa pembukaan Al-Quran itu bid'ah? Ya, tidak dibahas sekarang insya Allah ada pembahasan khusus. Pembukaan Al-Quran ya. Nah. Eh, selanjutnya, masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh. Ustaz bagaimana menasihati seorang teman yang malah tertarik mencoba uh, untuk membaca kitab Injil yang ada sekarang? Syukran. Ya. <clears throat> Nasihati kepada teman Anda bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang uh, mulia dan pertama kali yang mesti dilakukan oleh seorang muslim adalah memahami isi Al-Quran karena Al-Quran ini tinggi dan tidak ada yang menandinginya bahkan uh, Rasulullah SAW uh, eh, marah ketika salah satu sahabatnya ya membawa kitab selain kitab Al-Quran dan untuk dipelajari ya kan? Dan Rasulullah SAW itu tidak ridho dengan hal tersebut, ya. Jadi hati kepada kawan anda bahwa anda hendaknya mempelajari Al-Quran dulu, gitu kan? Sebelum mempelajari yang lain, apalagi mempelajari kitab suci yang lain, kan gitu, yang penuh dengan tahrif dan tabdil. Ya dan kemudian ikhlaskanlah dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Ya. Ini yang juga saya perhatikan dan e, banyak tidak memperhatikan masalah ini bahwa sekarang banyak sekali kan kita gitu, atau ya banyak anak-anak muda yang istilahnya gaya-gayaan istilahnya ya itu mereka mempelajari kitab-kitab Injil atau Taurat tetapi Al-Quran sendiri mereka tidak belum hafal atau belum paham atau sedikit ilmu Islam yang mereka paham. Ini adalah sesuatu yang e, hendaknya diperhatikan dan sangat kurang sekali. Ya. Bagaimana seseorang mampu memahami kitab suci yang lain sedangkan Al-Quran belum dia pahami kan gitu. Maka oleh karena itu nasihati kepada orang tersebut jangan e, seperti itu. Wallahu a'lam Ya kita waktu berdiri baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, setelah doa, doa, doa e, istiftah. Kemudian waktu ruku baca tasbih subhan rabbiyal azim atau subhan rabbil azim wa ya bihamdi tiga kali. Kemudian waktu sujud baca subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la wa bihamdi wa bihamdi tiga kali kan gitu. Kemudian dalam semua gerakan sholat ada doa-doa yang atau zikir-zikir yang sudah ditentukan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya zikir muqayyad. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Begitu juga setelah sholat. Ini termasuk zikir muqayyad. Setelah sholat kita baca istighfar tiga kali. Kemudian yang baca tasbih 33 kali. Baca hamdalah 33 kali baca apa lagi? Takbir 33 kali. Ini zikir yang muqayyad yang terikat bilangannya oleh dicontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita tambah atau kita mengurang-urang dengan i'tikad e, dengan i'tikad yang kalau mengurang lebih afdol atau bagaimana dan seterusnya itu nggak boleh. Jadi ibu yang e, tadi bertanya perhatikan bahwa zikir muqayyad itu seperti itu terikat. Ya. Dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya zikir pagi dan sore yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita tambah dan tidak boleh kita kurang-kurang dan tidak boleh kita e, membuat-buat sendiri dalam zikir mukoyat ini. Ada permasalahan dalam masalah zikir. Ulama sepakat apabila zikir itu tidak terikat dengan apapun, maka yang paling afdal, yang paling bagus orang berzikir adalah membaca Al-Quran. Zikir yang paling bagus adalah membaca Al-Quran. Apabila orang mengucapkan subhanallah, apabila orang mengucapkan zikir yang lain dibandingkan dengan orang baca Al-Quran, maka orang yang baca Al-Quran afdal. Ya kan? Tapi tatkala kita sedang ruku, tak tatkala kita sedang, sujud, bolehkah kita membaca al Quran? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Karena sudah diatur dan sudah diberi contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ini zikir muqayyad namanya. Yang kedua zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak. Zikir yang kebalikan dari yang pertama. Zikir yang tidak terikat dengan apapun. Zikir yang mutlak ini. Dalam zikir yang mutlak ini maka bebas seseorang untuk berzikir. Untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Sehingga masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka 'adzaban nar." Allah memuji orang-orang yang banyak berzikir, yaitu kata Allah Jalla wa Ala, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyamah." Orang-orang yang berzikir menyebut Allah Jalla wa Ala dalam keadaan berdiri wa qu'uda dan dalam keadaan duduk wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Allah puji mereka. Jadi para pendengar Allah muliakan dan ibu yang secara khusus bertanya bahwa zikir bebas waktu tidak terikat dengan eh, sholat dan seterusnya kita sedang berdiri kita sedang duduk kita sedang mau tidur berbaring berzikirlah sebanyak-banyaknya menyebut nama Allah Jalla wa'ala mengingat Allah Subhanahu wa taala apa saja Apa itu tahlil apa itu takbir, apa itu tahmid dan seterusnya. Apalagi pada saat ini. Pada saat ini. Pada e, sekarang kita masuk pada hari yang keempat atau kelima bulan Zulhijjah. Ya. e, hari keempat, malam kelima bulan Zulhijjah. Yang mana dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Imam Turmudi dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Qalu, "Ya قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله yarji' min dhalika bi shay'in." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dengan lisan yang mulia, dari hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari ini tidak ada hari-hari yang amal soleh apabila dilakukan oleh seorang hamba maksudnya yang lebih Allah cintai dari amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Di 10 awal bulan Zulhijjah. Mereka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, begitu jugakah dengan jihad fisabilillah?" Maka Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Begitu juga tidak dengan jihad. Dan Rasul berkata, illa kecuali rajulun apabila ada seseorang kharaja yang keluar binafsihi wa malihi dengan dirinya dan membawa hartanya falam yarji' min dzalika syai'in dan dia tidak kembali. Ini para pendengar dan ibu tadi menunjukkan bahwa amalan zikir atau amalan apa saja ya, amalan apa saja yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah saat ini di sisi Allah Jalla wa ala sangat tinggi kedudukannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Wal fajri demi waktu fajar, wa layalin 'ashr dan demi malam-malam yang 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma eh, Mujahid berkata tentang hal ini tentang sumpah Allah wa layalin ashar demi sepuluh malam ini Ibnu Awas berkata innaha ashru Hijjah, sesungguhnya dia adalah sepuluh awal bulan Zulhijjah, hari-hari awal bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan para pendengar Allah melainkan tidak Allah bersumpah tentang sesuatu melainkan sangat besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Bahkan dalam surah Al-Hajj Allah Taala berfirman, ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات Di dalam ayat surat Al-Hajj Allah katakan bahwa al-ashru 10 hari uh, Zulhijjah itu disebut dengan ayam ma'lumat. Ayam ma'lumat yang Allah katakan wa yadhkurusmallah agar mereka menyebut nama Allah di ayam maklumat, di hari-hari yang maklum. Ibnu Abbas berkata, al ayam al maklumat ashruul hijjah. Bahwa hari-hari yang maklum adalah sepuluh hijjah. Saya ingatkan ini, saya lupa eh, eh, <clears throat> kepada para pendengar dan kebetulan ada yang bertanya, Alhamdulillah. Bahwa kita sekarang di, berada di hari-hari yang sangat besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka ulama menasihatkan kepada kita, hendaknya kita isi 10 hari ini dengan Pertama, kalau bisa haji, haji. Dan itu sesuatu yang berat bagi orang-orang yang e, banyak orang ya, karena apalagi sekarang ngantri haji ini. Tapi kita berdoa pada Allah Jalla wa untuk bisa haji. Kemudian yang kedua, puasa. Dan insya Allah pada hari Kamis jatuh puasa Arafah. Hari Kamis pekan depan ya. Insya Allah puasa Arafah di situ. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Kata Rasul, "Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanata allati eh, ba'da wa sanata allati qabla Puasa pada hari Arafah, saya mengharap pahalanya dari Allah Jalla wa'ala bisa menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun setelah, setelahnya. Ini sangat besar sekali dan sangat sia-siakan. Kemudian nasihat para ulama di 10 hari ini juga adalah kita kalau bisa banyak bersedekah. Karena amalan yang dilakukan di 10 hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berharap kita menjadi orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita ini. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi bahwa sedekah tutfi'u as-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma' an-nar. Sedekah bisa menghapuskan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Kemudian juga di antaranya adalah az-zikir. Baik zikir pagi dan zikir sore. Dan zikir-zikir yang mutlak yang kita lakukan sepanjang hari. Kalau kita misalkan lagi duduk, lagi santai, lagi berdiri, atau lagi tidur, atau lagi naik motor, atau lagi naik mobil, atau lagi berjalan, atau lagi mendaki, atau lagi menurun, atau lagi dan seterusnya, seterusnya maka ingatlah bahwa ucapan yang keluar dari lisan kita, walaupun dirasa kecil, di hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan misalnya istighfar, astagfirullah atau la ilaha illallah atau subhanallah itu dicintai dan memiliki uh, sesuatu yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla wa Di semua hari, apalagi di hari 10 hari Zulhijjah ini yang Allah bersumpah walayalin nashr. Nah, kembali kepada permasalahan tadi bahwa zikir mutlak itu tidak boleh ya dalam zikir mutlak seseorang mengada-ada. Dalam zikir yang tidak terikat dengan waktu dan seterusnya dan seterusnya tidak ada contoh oleh Nabi, kita mengada-ada, mengada-ada misalkan wahai eh, kita membuat misalkan ya atau datang ke eh, anu ke fulan ya yang dikatakan orang alim misalkan begitu datang untuk meminta amalan seperti apa yang banyak eh, kaum muslimin sebagian kaum muslimin lakukan ya minta amalan untuk ini untuk itu dan seterusnya kan gitu kemudian diberikan kertas nih kamu amalkan ya. E, setiap malam anu atau malam Jumat Kliwon atau malam Jumat Legi atau dan seterusnya atau malam Senin anu dan seterusnya baca misalkan malam Jumat e, la ilaha illallah seribu kali misalnya begitu. Ini tidak ada sunnahnya dan tidak eh, boleh bagi kita untuk mengada-ada ini. Karena kalau mutlak, kita mutlakkan. Tidak boleh kita ikat dengan jumlah tertentu, tidak dengan tata cara tertentu dan seterusnya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah masuk dalam ruang lingkup bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal yang tidak ada contoh dari kami, maka amal itu tertolak. Ada lagi sebagian orang membaca misalkan salawat anu, salawat anu seribu kali nanti kaya. Eh? Padahal kita jumpai di kereta-kereta misalkan orang yang minta-minta itu membacanya salawat anu terus kan gitu. Tapi tidak kaya-kaya, kan seperti itu. Inilah barangkali yang e, bisa saya jawab. Jadi ibu bahwasanya tidak ada e, keterangan apakah kita membaca e, alhamdulillah dan seterusnya ya tentang setelah zikir. Dan alhamdulillah sudah saatnya kita berpisah dalam majelis ini.